Kemudian beliau menyebutkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga permasalahan Al-Qur'an adalah kalam Allah. Demikian juga akidah kita untuk meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beliau adalah akhir dari para nabi dan para rasul. Kemudian juga disebutkan di antara akidah yang berkaitan dengannya tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membicarakan tentang masalah al-qada wal qadar, tentang takdir. Dan terakhir disebutkan oleh beliau <clears throat> wal imanu wal ikrar bil lisan wa tasdiq bil janan. Iman itu adalah menetapkan dengan lisan, mengucapkan dengan, dengan ucapan wa tasdiq bil jalan dan membenarkan dengan hati. Dan sudah lewat bahwa definisi iman beliau ini adalah kurang. Ditambahkan dan itu adalah penting dan itu adalah harus yaitu wal amalu bil jawari atau bil arkan. Beramal dengan anggota badan. Wajib tidak cukup seseorang cuma mengucapkan syahadat kemudian meyakini dalam hati. Wajib kemudian dia melakukan dengan perbuatan. Ya demikian. Dan sudah lewat pembahasannya. Dari sinilah Al-Imam At-Tahawi dikritik oleh para ulama. Bahkan sebagian menyebutkan beliau punya pemikiran murjiah. Yang mengakhirkan amalan dari iman. Ya demikian. Demikian juga yang mengatakan bahwa amalan itu adalah penyempurna iman juga. muka milu al-iman itu juga salah yang akhir-akhir ini sebagian menyebutkan itu jawaban Syarobi. Ada allah, Jadi termasuk jawaban yang yang keliru yang dikritik di situ oleh Syekh Soleh Al Fauzan dan sebagainya dari para ulama yang masih hidup. Jadi amal itu adalah syarat dari keimanan. Itu penting sekali. Yang mengatakan bahwa amal itu adalah menyempurna dari iman maka ini adalah salah. Termasuk di situ ada susupan-susupan pemikiran Murji'ah itu mengakhirkan amalan dari iman. Paham? Ini harus kita di sini benar-benar mengulang-ulang permasalahan ini. Definisi Imam atau Hawi mengatakan iman itu huwal ikrar bil lisan wa tasdiqu adalah kurang. Tidak boleh disebutkan di sini al amal bil arkan. Amalan dengan perbuatan yaitu. Kemudian juga disebutkan oleh Imam atau tahawi wa jami' masuhan Rasulillah semua yang sahih dari Rasul SAW alaihi wasallam minas syar'i wal bayan dari syariat demikian juga penjelasan penjelasan kullu hakun semuanya adalah benar. Ya demikian. Adapun lafaz ini oleh Imam Ibnu Abil Is beliau menjelaskan bahwa semua yang datang dari Rasulullah SAW alaihi wasallam apabila dia itu adalah sahih dari syariat dan bayan semuanya adalah benar. Disebutkan oleh beliau yang Imam Al-Imam Ibn Abil Is qala rahimahullah ta'ala wa yusiru Syekh rahimahullah bi qawlihi yakni mengisyaratkan Al-Imam At-Tahawi dengan ucapannya min minasyar'i wal bayan ya, semua yang benar dari Nabi SAW dari syariat demikian juga penjelasan ila kepada isyarat apa ini kenapa disebutkan di sini semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Apabila itu adalah sahih dengan syarat-syarat sebagaimana kita ketahui syarat dari sahih yang lima itu ya kan apabila itu adalah sahih benar-benar sahih baik itu berupa syariat ataupun bayan maksudnya apa syariat ataupun bayan ini beliau mengisyaratkan bahwa apa yang datang dari Nabi SAW alaihi wasallam anama soha ani Nabi SAW nau'an bisa ditulis apa yang sahih bisa ditulis ini apa yang benar? Yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Ana masuha ni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nawan. Sungguhnya apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia itu adalah sohih, yang syarat-syaratnya bersambung sanatnya, kemudian rawinya orang yang adil, kabalannya kuat atau bisa diterima. Demikian juga mungkin ada penguatnya, kemudian bukan aneh, demikian juga tidak berpenyakit. Kalau dia itu sahih, maka dia ada dua. Syar'un ibtidai wa bayan. Lima syarahullah. Jadi apa yang datang dari Nabi itu ada dua. Yang pertama, adalah syariat ibtidai yang yang belum pernah disebutkan atau syariat yang awal yang tidak ada pada syariat-syariat sebelumnya. Ya demikian. Yaitu tidak ada di dalam Al-Quran. Ini syarun ibtidai yang dia itu adalah lam ya'ti dan sisuhu fil Quran. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang dia itu datang dari sunnah saja. Itu syarun ibtidai. Syariat awal yaitu tidak ada dalam Al-Quran yang ada di dalam sunnah saja, di dalam hadis Nabi saja. Itu syartun ibtidai. Apa contohnya? Seperti umpamanya tahrimu amati zauja. Ya, haramnya bibi dari istri. Ini tidak ada dalam Al-Quran. Kalau disebutkan dalam surat An-Nisa, alaikum ya Sebutkan wala tankihu man ahaba'akum minan nisa ila ma qasalat innahu kana Faizahu yasnahu maqdahu sa'sabila. Rimat alaikum ummahatukum. Ya, wa akhwatukum, wa ammatukum, wa khalatukum. Terus sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di situ sebutkan apa? Bibi dari istri, tidak disebutkan. Ini tidak boleh. Mamanya seorang punya istri, kemudian dia punya bibi, tidak boleh dinikahi. Itu datang di dalam apa? Di dalam hadis Nabi SAW. Baik bibi dari ya bapak istri ataupun bibi dari ibu istri, ammah atau kholat. Demikian juga dalam masalah nama, nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat dohik untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sifat dohak lillah tertawa. Itu datang di dalam hadis, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ini syar'un ibtidai. Baik berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan syariat secara umum. Ya contohnya apa tadi? Seperti haramnya seorang menikahi bibi dari istri. Ya, bibinya dari istri tersebut. Adapun bibi kita jelas tidak boleh. Ya. Dari, dari pihak bapak ataupun ibu, oleh karena itu boleh kita untuk yang ini bersalaman dengan bibi kita boleh Hmm. Kemudian yang kedua, jadi apa yang datang dari Nabi itu ada dua. Pertama, syar'un ibtidai, syariat yang di itu ibtidai awal, yaitu apa yang tidak datang di dalam Al-Qur'an dan hanya datang dalam sunnah. Ataupun ya wabayan lima syarahullah fi ini. Penjelasan apa yang Allah syariatkan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah penjelasan apa yang di dalam Al-Quran. Kalau yang tadi kan tidak ada dalam Al-Quran. Jadi yang datang di dalam hadis saja, dalam sunnah saja. Kalau yang kedua ini penjelasan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalimat beliau minasar ibal bayan berarti di situ isyarat bahwa syariat itu yang datang dari Nabi Alaihi Wasallam yang sesuai dari Nabi ada dua. Pertama, syariat yang tidak ada di dalam Al-Quran yang dikatakan dengan syar'un ibtidai ataupun penjelasan apa yang telah Allah syariatkan di dalam Al-Qur'an. Dan itu banyak sekali. Apa contohnya? Seperti tafsir ma ajmalahuhu ajmalahul Qur'an. Menjelaskan apa yang diglobalkan, masih global, belum um, belum apa rinci dalam Al-Qur'an. Seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, jadi yang kedua adalah apa? yang dia itu menjelaskan Al-Quran. Seperti tegakkanlah sholat. Apa yang dilakukan? Berapa rakaat yang dilakukan? Satu hari satu malam. Sebuah dalam hadis <clears throat> tentang waktu-waktu sholat, demikian juga rakaat-rakaat itu ada di dalam apa? Dalam Al-Quran. Oleh karena itu orang yang cuma berpegang dengan dengan Al-Quran saja, mencukupkan dengan Al-Quran saja, maka kafir. Bahkan dia mengarang-arang. Rakaat sholat duhur umpamanya menggunakan ayat yang berkaitan dengan pernikahan. Fangkihuma atau balakum min anisai masna wa sunnah sama rubah. Berkaitan dengan pernikahan. Nikailah apa yang kamu suka dari perempuan itu dua, dua dua atau tiga atau empat. Dua itu sholat subuh, tiga sholat maghrib, empat sholat duhur, asar ataupun isya. Nah, ini suatu yang salah. Jadi butuh untuk kemudian penjelasan dari Al-Quran. Ya, jadi apa yang datang dari Nabi ada dua. Yang pertama tadi syarat tidai, yaitu yang tidak ada dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam hadis saja. Kemudian bayan lima syara'ahullah fi kitabi. Penjelasan apa yang Allah syariatkan dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya kita akan masuk pembahasan berikutnya yang setelah kemudian ditemukan oleh beliau وتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى يعني perbedaan mereka itu bertingkat-tingkat keadaannya di antara manusia itu tergantung dari takutnya kepada Allah tergantung dengan ketakwaan dia dan menyelisih hawa nafsunya wa mulazamatil ula demikian juga terus menerus dengan yang baik-baik yang afdol-afdol. Bukan mengatakan dengan al-aula yang lebih bagus. Kemudian beliau menyebutkan qala rahimahullah taala qauluhu wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahmani. Dan orang yang beriman semuanya mereka adalah aulia, kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Ar-Rahman. Ya, di sini beliau menyebutkan akidah berikutnya bahwa orang-orang beriman semuanya baik yang mereka itu dari golongan-golongan dolimun nafsih yang mendolimi dirinya ataupun muktasid orang yang sederhana ataupun asabiku bil khairat yang berlomba-lomba dalam kebaikan mereka semua adalah kekasih-kasih Allah Subhanahu taala dan mereka berderajat-derajat ya mereka berderajat-derajat Iwal mu'minun dan mereka orang-orang beriman kaum mukminin kulhum semua dari mereka adalah kekasih aulia rahman Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is apa yang Allah sebutkan di surat Yunus ayat yang ke-62 ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun Alladina amanu wa kanu yattaqun Utamilah sesungguhnya kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala tidak ada khawfun alaihim rasa takut atas mereka rasa takut terhadap apa terhadap apa yang akan datang dari keadaan hari kiamat di padang mahsyar demikian juga melewati sirat demikian juga hisab dan sebagainya dan sebagainya dari perjalanan hari kiamat yang panjang itu maka mereka tidak ada rasa takut karena keimanan mereka miliki amalan mereka bawa mereka tidak takut terhadap apa yang akan datang walahum zanun dan tidaklah mereka bersedih, bersedih hati bersedih hati dari suatu yang telah lewat yang luput karena dia meninggal, meninggalkan harta, meninggalkan anak-anak, atau meninggalkan apa yang dia tinggalkan dari kehidupan dunia, maka mereka tidak bersedih hati. Dan demikian mereka menyebutkan tafsir ayat ini. Tidak ada rasa takut untuk apa yang akan datang dan tidak bersedih hati untuk apa yang telah lewat. Siapa mereka ini? Apakah orang yang dia itu <clears throat> bisa berjalan di atas air atau mungkin ya berlari di udara atau semisal itu atau bisa melakukan ini dan itu atau kebal atau dan sebagainya atau yang tidak sholat lagi sudah marifat mamanya seperti pendapat orang-orang sufi dan sebagainya bukan Allah menyebutkan alladzina amanu wa kanu mereka adalah orang-orang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kalimat aulia <clears throat> Sebutkan al-wali minal wilayah. Aulia itu jamak dari al-wali dan wali itu dari wilayah. Alatihia didu aladawah. Jadi wali itu adalah lawan kata dari adawah permusuhan. Ya bisa ditulis bahwa wali itu lawan dari al-adawah, permusuhan. Dan wali sendiri adalah khilaful adu. Kebalikan dari musuh. Hmm. Dan dia diambil sebagai oleh Al-Imam Ibn Abilis wa mustaqon minal al-walyu wa huwa ad-dunu wa taqarrub. Wali sendiri ya bisa ditulis wali itu diambil dari kalimat al-walyu. <clears throat> Al-wali sendiri yaitu al-dunu, dekat, wa taqarrub mendekat. Ya demikian. Berarti wali adalah at-taqarrub ilahi bimardatihi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang menimbulkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Jadi al-wali itu adalah kebalikan dari musuh. Diambil dari kalimat al-waliyu yaitu dulu mendekat, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang menimbulkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Sebagian mengatakan dari al-walyun. Al-walyu, ya. Al-walyu yang dia itu al-wala. Al-wala yaitu al-qurb, dekat. Yang di situ di diambil al-wilayah. Al-wali ya berarti di situ diambil dari situ apa al-wilayah. <clears throat> Kemudian sungguh oleh Imam Ibn Abil Is waqad qara'a Hamzah Hamzah membaca dikira Hamzah malakum min wilayati min syai'. Sebagian baca dengan qira'a Hamzah walayatuhum walayatihi min syai'. Kalau kita kan wilayah. Hmm. <clears throat> Jadi al-wilayah dari al-wali ini tadi. Dan al-wilayah ya atau wali di sini ada dua. Ya wali sendiri itu ada wali yang dia itu umum ataupun wali yang dia itu khusus. Wali atau kekasih tadi, jadi kebalikannya adalah musuh. Wali kekasih, jamaknya aulia. Ini kekasih-kekasih. Dan wali di sini Ya di situ diambil kalimat al-wilayah. Itu ada dua. Al-wilayah al kismen. Perwalian. Itu ada dua. Amatun dan khasatun. Umum dan khusus. Wilayah sendiri berarti pengurusan atau semisal itu. Jadi wali sendiri ada dua. Yang pertama umum, yang satu khusus. Umum meliputi semuanya, baik ya, yang di pengurusan maksudnya di sini, al wilayah di sini itu pengurusan Umum yaitu semua, baik mukmin ataupun kafir. Semuanya diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurusan yang umum. Yang pertama adalah amah wajal wilayah alal ibad bitadbir wa tasrif. Pengurusan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya di dalam pengaturan demikian juga pengurusan. Terus mil mu'min wal kafir wajami jami' Masuk di situ orang mukmin, orang kafir dan semua makhluk. Ya, jadi pengurusan Allah Subhanahu wa taala yang umum. Dalilnya apa? Surat Al-An'am ayat yang ke-62. Karena ada ayat ini akhirnya kita membagi seperti itu. Itu apa? Summa ilallah maulahumul haq. Alalahul hukmu wa huwa asrul hasibin. Tsumma Kemudian kembalikanlah oleh kalian ila Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulahumul haq. Wali mereka yang benar. Jadi yang mengurusi mereka yang benar. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk di situ orang kafir, orang mukmin, semua makhluk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulahum di situlah maka diambil bahwa wilayah di sini bisa dihitung umum. Kemudian yang kedua yang khosoh itulah ayat tadi kita sebutkan di surat Yunus tadi ya wa ya Allah al-abda bi inayatihi wa taufiqihi Allah mengurusi hamba-hambanya dengan apa dengan pertolongannya demikian juga taufiknya, wa hidayati dan hidayahnya. Ya demikian. Jadi yang kedua adalah wilayah yang yaitu khusus pengurusan yaitu khusus yaitu untuk orang-orang yang beriman dengan memberikan pertolongan, dengan memberikan hidayah, demikian juga memberikan taufik. Seperti yang tadi, surat Yunus tadi. Ala inna awliya Allah inna akhiri Demikian juga Allah waliyul ladina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Yukhrijul minadzulumat ila nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada petunjuk, kepada cahaya. Jadi Allah wali orang-orang yang beriman. itu wali yang itu khusus. Ya, demikian. <clears throat> itu ada dibahas dalam Furqan dan sebagainya. itu ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Jadi semua dari orang yang beriman adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berarti kekasih yang mana? Bentuk yang kedua tadi. Kekasih yang dia itu khusus. Adapun kekasih yang dia itu umum meliputi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dikembalikan pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala dihisab. Ya, itu. Adapun dimaksud di dalam pembahasan kita ini adalah wali yang pertama tadi. Yaitu wali yang itu khusus. Dan mereka kaum mukminin, kaum mukminin semuanya itu adalah apa? Semuanya adalah kekasih-kasih Allah Subhanahu Dan mereka terbagi-bagi, kedudukannya tidak sama. Sama juga mereka itu kasih, tapi kedudukannya adalah berbeda-beda. Adapun Al-Imam Ibn Abil Is beliau menyebutkan dua saja. Wahum kisman muqtasidun wa muqarrabun. Ya, beliau mengatakan di sini Kekasih Allah Subhanahu wa taala ini kekasih yang khusus itu tadi, ya. Itu ada dua, muqtasid sederhana wa muqarrabun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menyebutkannya seperti itu. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya pernah lewat pembahasannya. Di buku beliau ya Raudatul Muhibbin Demikian juga tariku Hijratain Beliau menyebutkan menjadi tiga Ulalam itu yang lebih tepat Walaupun sisi pandangnya mereka Yang dimaksud adalah sama sebenarnya eh. Disebutkan oleh Ibnu Rahulullah taala ya, ketika beliau menjelaskan tentang tafsir surat Fatir ayat yang ke 32. Sering kita sebutkan ayat ini yang menyebutkan bahwa semua dari orang-orang yang beriman itu adalah kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terbagi menjadi tiga. Kalau tadi dalam syarat tadi oleh Imam Ibn Abil Is dua kan, Muqtasidu dan muqarrabun. Tapi oleh alam yang benar adalah ada tiga. Walaupun sebenarnya permasalahan seperti ini ya khilaf atau perbedaan ini tidak terlalu bermasalah. Beliau sebutkan yakni Ibnu Ramadhan taala ketika menjelaskan ayat yang ke-32 di surat Fatir. Suma orasna kitab alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab yaitu Al-Qur'an. Kepada siapa? Alladziina astafaina. Kepada orang-orang yang kami pilih min ibadina dari hamba-hamba kami. Ini menunjukkan semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaannya ada tiga. Ada yang bergelimang dengan kemaksiatan, ya Walaupun demikian tetap mereka termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih. Ataupun orang yang sederhana ataupun yang mereka itu berlomba-lomba dengan kebaikan. Paham ini ya? dalil yang menunjukkan kuat bahwa apa? Bahwa mereka kaum mukminin yang dia itu melakukan kemaksiatan masih termasuk dari orang-orang yang Allah pilih. Paham ya? ini hum dhalimul nafsi, di antara mereka ada yang mendolimi dirinya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang sederhana, wa minhum sabiqun bil khairat bi Di antara mereka Ya, wa minum dan dari mereka itu sabikun. Ada yang berlomba-lomba. Bil khairat di dalam kebaikan. Biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah keutamaan yang besar. Ya, sering kita sebutkan kalimat biiznillah minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Apa itu? Bahwa semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka mereka bisa menjadi orang-orang yang berlomba-lomba, sabiqun. Menjadi orang yang kalau kemudian melakukan sholat segera, tidak malas-malasan. Ya, ketika ibadah rajin, sholat malam, demikian juga berpuasa, membaca Al-Quran, akhlak yang baik, ya, demikian juga punya adab yang bagus. Ini semua adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimat biidnillah ini penting, biidnillah. Supaya tidak timbul pada diri seorang apa? Rasa ujub. Oh iya, aku menjadi orang rajin belajar, orang rajin ibadah, ini dan itu. Ada baik. Wah, ini karena aku demikian demikian. Tidak. Allah Subhanahu sebutkan biidnillah. Apapun yang kamu lakukan semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu dengan taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang benar-benar berlomba-lomba tidak akan muncul pada diri mereka itu apa? Ujub. Semakin dia melakukan amal ketaatan, semakin dia tawadu. Baik di hadapan ya orang-orang yang beriman, demikian juga Biar manusia secara umum. Ya demikian. Maka disebutkan di sini oleh Aku yaqulu ta'ala Allah SWT telah mengatakan Thumma ja'alna al-qa'imina bil kitab al-azim kemudian kami jadikan orang-orang yang tegak melaksanakan Al-Qur'an, Al-Kitab, Al-Azim, kitab yang mulia, yang agung. Al-musaddiqu yang membenarkan lima bayana lima bayana yadahi min al-kutub. Membenarkan apa yang depan kita dari kitab kita, dari Al-Qur'an, Injil, Taurat, membenarkan itu datang dari Allah swt taala. Haladina istafaina min ibadina. Dari orang-orang yang kami pilih, dari hamba-hamba kami. wahum hadil ummah. Mereka adalah umat ini. Paham? Jadi mereka ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka semua. Baik yang tadi bergelimang dengan kemaksiatan itu masih umat Nabi SAW. Tuma kasamahum ila salasa anwa. Kemudian Allah membagi mereka menjadi tiga jenis. Ya, ini bisa ditulis. Hamba-hamba yang Allah pilih ada tiga jenis. Yang mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada tiga jenis. Tiga kita memilih yang mana. Ya. Untuk kita memilih ke kelompok yang ini atau yang itu, terserah kita. Ila salah satu kepada tiga jenis. Faqala Allah menyebutkan fa minhum nafsih. Maka di antara mereka ada yang mendolimi dirinya. Yang jenis yang pertama orang yang mendolimi dirinya. Walaupun demikian mereka tetap umat Nabi SAW. Karena lafadznya apa? Istofaina kami pilih mereka. Siapa itu orang yang mendolimi dirinya? wa huwa al-mufrid fi fi'l ba'dil wajibat. Ya. Berkurang-kurang di dalam melakukan kewajiban. Kadang-kadang mungkin meremehkan dan sebagainya. Berkurang-kurang di dalam melakukan yang wajib-wajib. Al-murtaqibu li ba'dil muharramat melakukan sebagian yang diharamkan. Ini kadang-kadang mendolimi dirinya. Ya, ber, gelimang dengan kemaksiatan, meremehkan kewajiban, tapi tidak sampai melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia dari keislaman, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat, dan enggak, ya, kadang puasa, yang wajib, kadang tidak, kadang mabuk, kadang terjatuh kepada ini dan itu. Ya akhirnya nanti dia pun juga ketika di akhirat pun mendapatkan bagiannya. Walaupun akhirnya mereka akan masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu Kemudian yang kedua, meminum muktasid dan di antara mereka ada yang sederhana, muktasidun, sederhana. Apa itu orang yang sederhana? Tinggal kita memilih mau yang satu atau yang dua atau yang tiga. Lapang, bebas kita memilih. Dan tapi juga ada balasannya. Disebutkan wawal muaddi lil wajibat yang melakukan wajib-wajib menjaga sholat lima waktu. Dan kewajiban yang lain, at-tariku lil muharramat, meninggalkan yang haram-haram, dia tinggalkan. Berat juga berarti kan? Muktasid saja berat. <coughs> Pernah kita singgung apa yang Sungai menurut Ya, disebutkan di sifat-sifat mereka sebagian. Waqat teruku, ba'dal mustahabat. Kadang-kadang meninggalkan sebagian mustahab, apa mustahab? Sunnah. Sebagian sunnah dia tinggalkan. Wa malu, batal makruhat, melakukan hal yang makruh. Ngobrol terus malam hari begadang. Yang makruh, hal yang makruh. Ya tinggal kita lihat diri kita, kelihatannya cocok yang mana ini? Apakah jenis yang pertama tadi jatuh pada kemaksiatan, meninggalkan sebagai kewajiban atau jenis yang kedua ini berat juga melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, meninggalkan sebagian yang sunnah, melakukan sebagian yang makruh. Yang ketiga ini lebih berat lagi. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dan di antara mereka ada yang sabik berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bagaimana sifatnya? Bisa ditulis wa wal fa'ilu lil wajibat wal musahabat. Mereka adalah yang melakukan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah mereka lakukan. Allahu musta'an. Atarikul muharramat wal makruhat. Meninggalkan yang haram-haram dan yang makruh-makruh ditinggalkan. Yang makruh ditinggalkan. Waliyakul khairan awil yasmut. Hendaknya mengatakan yang bagus atau diam. Kalau dia lihat ini kelihatan yang makruh, kalau banyak ngomong, takutnya jatuh kepada ini dan itu ditinggalkan. Bahkan apa? Meninggalkan adil mubahat, halal yang mubah dia tinggalkan. Ya, yang halal dia itu sebenarnya boleh tapi dia tinggalkan. Mempunyai kendaraan yang bagus mungkin, ya kan? Dia tinggalkan. Mubah rumah yang bagus namanya. Dia buat yang dia cukup bagi dia. Ya di situ juga mereka menyebutkan tentang zuhud dan warok. Kalau zuhud itu adalah pernah kita sebutkan itu tarku ma la yang fa'il akhirah. Lebih tinggi daripada warok. Warok itu tarku ma yadur fil akhirah. Warok itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat akhirat. Zuhud. <clears throat> orang zuhud itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan memang, memang itu perlu gak kamu? <clears throat> tidak perlu, sudah tinggalkan. Zuhud. Walaupun boleh-boleh saja itu harta dia miliki harta yang halal. Jangan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau warok meninggalkan sesuatu yang membahayakan, memang itu berbahaya. Dan itu wajib kita meninggalkan sesuatu yang membahayakan kita. Ya ini, ini keadaan yang ketiga. Ya demikian. <clears throat> ya tinggal kita memilih dari mereka ini. Tiga keadaan ini. Disebutkan oleh menurut ketika beliau menjelaskan hadis nomor 38 di Arba'in An-Nawawiyah. Ya hadis Abu Hurairah. Sunan Imam Bukhari ya di sini. Man dari waliyan faqad adantuhu bil harb. Diskusi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang saya memusuhi waliku, Fakat adantu tuh harb, maka aku umumkan kepada dia itu permusuhan. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Rajab, man walian fakat adantu tuh harb. Ya, kemudian wa ma taqarraba ilayya abdi bisayahabu ilayhi mimma aftaratu ilayhi. Tidak ada dari amalan yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai dari apa yang kewajiban Itu. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai yang dilakukan oleh hamba itu dari hal yang dia itu wajib. Wa abdi yataqarrabu ilayya binawabil hatawibahu. Terus menerus hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang nafilah, sunnah-sunnah sampai aku mencintai dia. Derajat yang berikutnya. Ya ini. Dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala. <clears throat> Innahu asyrafu sebagian mengatakan innahu asyrafu hadis ruya fi dzikril auliya. Sungguhnya di sini tadi man adali walian. Barang siapa memusuhi kekasihku, hati-hati. Memusuhi orang-orang soleh, hati-hati. Mengajak orang yang baik, orang yang soleh, baik laki-laki atau perempuan. Barang siapa yang mengajaknya, memusuhinya lagi, memberikan bahaya pada mereka, berarti telah mengumumkan permusuhan. Allah umumkan permusuhan pada dia. Hati-hati musuh orang yang baik, menci orang-orang yang baik, hati-hati. Untuk kita menjual tersebut, menjadi sifat hasad, iri dan dengki, Disebutkan bahwa hadis ini tadi adalah asyrafu hadis. Paling mulia dari hadis yang diriwayatkan tentang penyebutan wali. Ya, ini tadi. Kemudian disebutkan bahwa aulia Allah tajibu wala tahu. Kekasih-kasih Allah dari orang beriman dan bertakwa, maka wajib untuk mencintai mereka, wajib mencintai mereka. Dan harus untuk mencintai mereka dan berhati-hati untuk memusuhi mereka. Ya demikian. Dan panjang lebar boleh menyebutkan. Kemudian di akhir hadis tersebut sebutkan <clears throat> Faidah tu kalau aku sudah mencintai orang ini kuntu sama alladhi yasma'u yasmaubi. aku menjadi pendengar yang dia mendengarnya, mata yang dia melihatnya, tangan dia memegangnya, kaki yang dia itu melangkah. Wa in sa'alani la utiyanna kalau dia minta padaku aku akan berikan dia. Walain ista'adani la'udanna. Kalau dia minta perlindungan padaku, la'udanna. Aku akan lindungi dia. Ini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah SWT kalau sudah menjadi kasih Allah SWT, kalau dia minta akan Allah beri. Kalau kalau dia minta perlindungan akan Allah lindungi. Lalu bagaimana keadaan kita orang yang beriman umpamanya umpamanya dia adalah kasih Allah kehidupan yang istilah mereka kehidupan ekonominya itu umpamanya kok tidak umpamanya banyak hartanya dan sebagainya Bukan itu tujuan. Tidak menjadi tujuan. Tujuannya adalah ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah menjanjikan ini dan itu? Kita tahu bahwa Allah lebih tahu kepada hambanya. Kadang kita kalau kita banyak harta mungkin tidak ada di majelis ini. Mungkin tidak ada di ya masjid-masjid melakukan sholat lima waktu. Ini menunjukkan apa? Allah memberikan kepada kita keadaan yang pantas bagi kita. Bahkan boleh sebutkan di sini walaupun tidak ada sanadnya banyak di sini kisah-kisah. Ada juga salafus soleh yang dia itu ya orang yang rajin ibadah. Demikian juga dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di halaman 458. Bahkan Haywah bin Surais oleh menurut di sini adalah Haywah bin Surais doyikul ais jiddan. doyik itu apa? Sempit. Kehidupannya sempit, miskin sekali. Fakila lahu dikatakan pada dia. ada orang nanti jualnya harta, harta dan harta. Oh, berarti kalau punya harta kedudukan itulah wali Allah sunat tidak sama sekali. Kalau gitu Nabi akan menjadi orang yang paling kaya kan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaannya? Bahkan beliau meminta untuk dalam keadaan yang sederhana. Tiga bulan tidak dihidupkan api di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mulia, menunjukkan tinjuan itu bukan harta. Haibah bin Surah ini Salafus soleh ini beliau dalam keadaan kehidupannya miskin, dhaikul aish, kehidupan yang sempit, dan sangat. Dikatakan kepada dia, "Lau da'u Allah, kalau kamu berdoa pada Allah, aywassa alaik untuk diluaskan rezekimu." Dan dia disebutkan di sini, "Fa akhadha hasatan minal art Dia ambil hasah, kerikil yang ada di tanah. Faqala dia mengatakan, "Allahumma ij'al dahaban, Ya Allah, jadikanlah ini yakni kerikil ini emas. Fasarat tibrotan bikabi. Jadilah emas perhiasan di tangannya. Tapi menurutnya tidak menyebutkan sanadnya. Tapi hal seperti ini banyak beliau sebutkan di sini dan kisah orang-orang soleh banyak sekali. Imam Nawawi bahkan menyebutkan di situ karomah aulia niyatus solehin. Bab khusus. Jadi orang ini dalam keadaan sangat miskin, kemudian temannya mengatakan, "Berdoalah kepada Allah agar Allah melapangkan kehidupanmu." Dia ambil tanah, kerikil mengatakan ya Allah jadikanlah dia emas. Jadi emas benar-benar jadi emas. Wakala dia mengatakan ma khairun fid dunya ilal akhirah. Tidaklah dunia lebih bagus daripada akhirat. Tumakala kemudian dia mengatakan huwa alamu bima ibadah. Allah lebih tahu apa lebih pantas untuk hambanya. Allah lebih tahu kita ini lebih pantas bagaimana. Jadi tinggal kita berbuat bagaimana untuk beramal di kehidupan dunia ini. Umar bin Khattab radhiyallahu pernah kita sering sebutkan, boleh mengatakan, Al-ghina wal faqr matiyatan wala ubali ayyuma raqibtu. Kaya dan miskin itu dua kendaraan. Aku tidak peduli kendaraan yang mana aku kendarai. Kaya dan miskin di dunia ini itu dua kendaraan. Ya, dan beliau Umar bin Khattab tidak peduli kendaraan mana yang ditumpangi, entah kaya atau miskin. Semua itu kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian kita baca buku berikutnya.